Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang celaan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang melakukan kemusyrikan dengan alasan mereka mengikuti tradisi leluhur atau tradisi nenek moyang. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka menghina mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan alasan mereka taklid kepada leluhur atau ketidaktahuan terhadap apa yang mereka lakukan, ketidaktahuan terhadap hukum apa yang mereka lakukan. Allah tidak menjadikan hal itu sebagai uzur yang Allah Subhanahu wa taala terima. Dalam kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang bahasan bahwa Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam ajaran Islam orang-orang yang melakukan syirik akbar yang nyata, yang jelas yang menggugurkan tauhid, yang membatalkan keislaman, keislaman, baik kemusyrikan yang kaitan dengan syirik-syirik yang kuno ataupun kemusyrikan yang berkaitan dengan syirik-syirik modern yaitu penyandaran hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau yang lainnya bahwa hal tersebut dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak diterima dan tidak dijadikan sebagai uzur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang sesat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dhalin di sini adalah orang-orang Nasara. Orang-orang sesat yaitu orang yang beramal tanpa dasar ilmu. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu adalah orang yang sesat. Orang yang tidak berilmu adalah orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang-orang Nasara itu sebagai orang yang muslim orang yang diuzur tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang Nasara orang-orang ahli kitab sebagai orang kafir lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang ahlu kitab sebagai orang-orang kafir padahal di antara ahlu kitab itu adalah Nasara orang-orang Nasara yang mana kekafiran dan kemusyrikan mereka itu mereka lakukan dengan ke kebodohan yaitu kesesatan karena mereka beribadah kepada Allah atas dasar kebodohan tanpa dasar ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap menyebut mereka sebagai orang-orang kafir dan bahkan dalam hadis sahih Muslim Rasulullah SAW wasallam mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiun, ولا Nasraniun, summa lam yu'min billadhi بالذي ursiltu bihi illa kana min ashabin nar demi zat yang jiwaku berada di tangannya tidak mendengar perihal keberadaanku dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani terus mereka tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya melainkan dia itu termasuk calon penghuni neraka di sini Allah Rasulullah SAW menyebut orang yang tidak beriman kepada kepada Rasulullah SAW sebagai orang yang calon penghuni neraka. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan orang-orang Nasoro dan Yahudi. Sedangkan kemusyrikan dan kekafiran orang Nasoro ini berada di atas kejahilan dan kesesatan, yaitu tanpa dasar ilmu. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima uzur mereka. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan alim ulama dan pendeta mereka sebagai arbab, tuhan-tuhan selain Allah dan al-masih ibn maryam padahal mereka tidak diperintahkan diperintahkan kecuali beribadah kepada ilahan wahidah Tuhan yang esa. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mencap orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang mempertuhankan alim ulama dan pendeta mereka. Allah mencap mereka sebagai orang-orang musyrik dan Allah mencap alim ulama mereka sebagai arbab, orang-orang yang dipertuhankan. Allah mencap mereka sebagai orang musyrik Ketika hadir, ayat Al-Qur'an ini dibacakan Rasulullah SAW di hadapan Adi Ibnu Hatim saat itu masih Nasrani, mendengar ayat ini dengan ponis-ponis yang tadi, Adi sebagai orang Nasrani waktu itu berbicara atas nama orang-orang Nasara mengatakan lasna na'buduhum. Kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama dan pendeta kami. Jadi kenapa kami dianggap musyrik, diponis musyrik mempertuhankan alim ulama dan pendeta kami padahal kami tidak pernah beribadah kepada alim ulama tersebut? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alaisu yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahalallahu fatuharrimuna?" Bukankah alim ulama dan pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, terus kalian ikut-ikutan menghalalkan dan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, terus kalian ikutan mengharamkan? Kata Adi, "Bala, iya." Kata Rasulullah, "Fatilka ibadatuhum." Itulah bentuk peribadatan kepada alim ulama dan pendeta tersebut. Jadi Ali Adi Ibnu Hatim dan orang orang-orang Nasrani tidak tahu bahwa sikap mereka menyandarkan keberhakan hukum, keberhakan pembuatan hukum kepada alim ulama dan pendeta tidak tahu bahwa itu sebagai bentuk penuhanan alim ulama dan pendeta. Tidak tahu itu adalah bentuk kemusyrikan. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan tentang hakikat kemusyrikan mereka. Namun demikian, ketidaktahuan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dijadikan sebagai uzur <clears throat> bagi mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 38 hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun sehingga ketika mereka telah masuk ke dalam neraka Maksudnya para pengikut dan orang-orang yang diikuti, para tokoh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berkatalah orang-orang yang kemudian itu para pengikut yang bodoh, yang taklid kepada para guru, para syekh, atau para pembesar, yang taklid, yang bodoh berkata kepada apa? Liulahum kepada orang-orang yang terdahulu itu para tokoh dan para pemimpin yang menyesatkan mereka. Robbana ya Tuhan kami haula'i adalluna. Mereka telah menyesatkan kami. Telah menyesatkan kami dari tauhid ke dalam kemusyrikan. Telah menyesatkan kami dari kebenaran ke dalam kesesatan. Fa'atihim azaban di'fam minan nar. Maka berikanlah kepada para guru kami, para tokoh kami, para pemimpin kami, oh, kepada orang-orang yang kami ikuti, berikanlah kepada mereka azab, lipatan azab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hala, Allah berkata, "Likullin di'fun." Masing-masing dapat lipatan azab, walakillah la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengikuti, tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang bodoh yang mengikuti para tokoh mereka dalam kemusyrikan, yang taklid kepada para guru mereka dalam kemusyrikan dengan orang-orang yang diikutinya sama-sama mendapatkan lipatan azab dan sama-sama keduanya masuk dalam api neraka. Adapun para tokoh jelas mereka dilipatkan azab karena menyesatkan yang lain. Adapun orang-orang yang ikut-ikutan Kenapa dilipatkan azab? Karena dengan sikap mereka mengikuti para tokoh dalam kesesatan tersebut, membuat para tokoh percaya diri dengan penyesatan dan ajaran yang dia sampaikan. Ketika melihat para pengikutnya banyak, dia menjadi percaya diri dengan paham yang dia sampaikan, sehingga dia makin menjadi-jadi dalam menyesatkan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang ikut-ikutan ini mengikuti mendapat punya andil dalam menyesatkan yang lain. Karena membuat para pemimpin, para guru percaya diri dengan kesesatan yang dia sampaikan.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 Siapa orang yang paling rugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Itu orang-orang yang sia-sia amalan ibadahnya dalam kehidupan di dunia ini wa yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Namun mereka mengira bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Orang yang bodoh yang tidak tahu bahwa perbuatan syirik yang dia lakukan itu adalah kemusyrikan, dia merasa diri sebagai orang muslim, dia merasa ibadah yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengira bahwa dia berada dalam ajaran kebenaran dan yang lain adalah salah, itu adalah kebodohan dia. Dan orang semacam ini kata Allah orang yang paling rugi amalannya. Kenapa? Karena dia telah beramal tapi tidak mendapatkan balasan dari si Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah yang dia lakukan tidak di atas dasar tauhid, tapi di atas dasar kemusyrikan sedangkan syarat pokok amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Tauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini beribadah tidak di atas dasar tauhid, dia beribadah dia lelah bukan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala malah mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling rugi amalannya dalam kehidupan dunia ini. Dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya namun ternyata dia mendapatkan balasan neraka dari Allah Subhanahu wa taala akibat ketidaktahuan, kejahilan terhadap kemusyrikan yang mereka lakukan. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 30 Allah mengatakan fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum muttakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian kelompok Allah berikan hidayah, sebagian kelompok telah tetap bagi mereka kesesatan. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan sebagai sembahan dan mereka mengira bahwa mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini orang-orang yang melakukan kemusyrikan pada umumnya mereka itu mengira bahwa mereka itu di atas dasar di atas kebenaran. Para Tawud dan Ansornya, mereka merasa mereka itu benar. Merasa diri mereka muslim di atas dasar kebenaran karena banyak orang yang dikatakan ulama melegalkan apa yang mereka lakukan, membiarkan apa yang mereka kerjakan dan tidak mengingkari apa yang mereka kerjakan selama ini. Mereka mengira bahwa mereka itu muhtadun, orang yang mendapatkan hidayah sehingga mereka menganggap orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah sebagai orang-orang yang sesat, yang menyimpang. Innahu muttakhadhu syayatina awliya. Mereka menjadikan setan-setan sebagai sembahan dan mengira bahwa diri mereka itu mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Kejahilan yang menjerumuskan mereka ke dalam kemusyrikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan mereka. Itu dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali. Tentang celaan-celaan kepada orang-orang yang melakukan kemusikan di atas dasar kebodohan. Bahkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang misak perjanjian yang Allah ambil saat kita masih berada dalam sulbi Adam alaihissalam. Allah mengatakan وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون dan ingat tatkala Tuhanmu mengambil dari Wa id akhadha rabbuka min bani Adam dari anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka keturunannya Allah ambil. Allah ambil dari mereka apa? Kesaksiannya. Wa asyhadahu ma'a dan Allah mengambil kesaksian mereka atas diri mereka sendiri. Apa yang Allah ambil kesaksiannya? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rob kalian? Bukankah aku yang menciptakan kalian yang harus diibadati dan harus ditaati? Apa jawaban manusia seluruhnya termasuk kita saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qalu bala. Kami Iya, <clears throat> kami bersaksi. Kami bersaksi. Kami, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah pencipta kami yang harus kami ibadati dan harus kami taati hukumnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian ini? Tujuannya dua. Pertama, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza Supaya nanti di hari kiamat saat orang-orang melakukan di dunia yang di dunia melakukan kemusyrikan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan apa? Inna kunna an hadza Sesungguhnya kami lalai akan tauhid ini. Supaya tidak beralasan dengan ketidaktahuan. Jadi Allah mengambil mengambil misak itu supaya manusia yang melakukan kemusyrikan di hadapan Allah tidak beralasan dengan ketidaktahuan setelah diambil misak. Itu pertama. Yang kedua, aw taqulu ma asyraka aba'una min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau supaya kalian tidak mengatakan bahwa yang melanggar perjanjian itulah nenek moyang kami. Yang melakukan kemusyrikan itu adalah para pendahulu kami, sedangkan kami adalah keturunan generasi setelah mereka yang ikut kepada mereka. Maksudnya supaya tidak beralasan dengan taklid ikut-ikutan kepada orang terdahulu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengadakan alasan. Yang pertama, kebodohan. Yang kedua, taklid. Tidak menerima dua hal ini sebagai alasan keterjatuhan ke dalam kemusyrikan. Di dalam hadis Bukhari Muslim tentang ayat ini, Rasulullah SAW mengatakan, Yukalu li ahwani ahlin nari azaban yomal kiamat." Dikatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat, "Aroaita lawakan kana laka ma'al ardi min syai'in akunta muftadiyan bihi? Bagaimana kalau kamu memiliki semua apa yang ada di muka bumi ini? Apakah kamu mau menebus diri kamu dari neraka ini, orang itu mengatakan, Bala, iya. Allah mengatakan, "Qad aradtu minka ma huwa ahwan min zalika. Aradtu minka wa anta fi sulbi fi sulbi abika Adam alla tusyrika bi syai'an fa abaita illa syirka." Aku dahulu telah menginginkan dari kamu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Aku menginginkan dahulu saat kamu masih berada di sulbi bapa kamu Adam, aku menginginkan dari kamu untuk tidak melakukan syirik terhadapku tapi kamu malah berbuat syirik. Di sini Allah mengingatkan dengan apa? Perjanjian yang telah Allah ambil dari manusia saat mereka masih berada dalam surdi Adam alaihissalam. Kemudian dalam dalam hadis-hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan kemusikan pada zaman jahiliyah sebelum turun Al-Quran, sebelum sebelum diutus Rasulullah SAW, sebelum mendengar ayat Al-Quran, Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Muslim ditanya tentang oleh seorang Aina Abi, di mana bapak saya? Yang meninggal zaman jahiliyah yang banyak berbuat kebaikan kepada sesama manusia, kata Rasulullah, abu ka finnar, bapak kamu dalam neraka. Bapak kamu yang meninggal di atas kemusyrikan zaman jahiliyah sebelum mendengar kedatangan Rasulullah SAW sebelum membaca Al-Quran, sebelum mendengar Al-Quran dan Islam, di mana? Di neraka. Orang itu pergi, kemudian dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku, bapak Rasulullah SAW, dan bapamu di neraka dalam hadis Sahih Muslim dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah mengatakan inna ummi wa ummaka binar ibuku ibu Rasulullah dan ibumu di neraka Kemudian dalam hadis Sahih dari Imam Ahmad tentang utusan Banu Muntafik yang datang kepada Rasulullah bertanya tentang ayah mereka yang meninggal zaman jahiliyah yang banyak berbuat kebaikan, amal, soleh. Rasul mengatakan, menyetapkan bahwa Pak bahwa orang itu juga dalam neraka. Kemudian Rasul memberikan hukum umum kepada orang itu dengan mengatakan la amrullah ma ataita alaihi min qabrin amirin wala qurasyiyin min musyrikin faqul arsalani ilaika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ubasyiruka bima yasuka tujaru ala wajhika wa batnika finnar. Demi Allah kalau kamu melewati kuburan orang musyrik mana saja baik Banu Amir atau Quraisy katakan kepada penghuni kubur itu, aku diutus oleh Muhammad kepada kamu untuk memberikan kabar gembira kepada kamu bahwa kamu digusur telungkup dalam api neraka. Ini orang-orang yang, meninggal di atas kemusikan zaman jahiliyah, belum mendengar Al-Quran, belum mendengar Rasulullah SAW. Orang-orang itu dengan nas Al-Quran orang yang belum datang kepada mereka pemberi peringatan. Dalam surat Yasin ayat 6 Allah mengatakan, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum orang Arab yang belum diberikan yang mana nenek moyang mereka belum diberikan peringatan sehingga mereka bodoh. Kaum ini diantaranya tadi orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah yang finar itu termasuk kaum yang belum diberikan peringatan nenek moyangnya. Dalam uh, surat As-Sajdah ayat 3 Allah mengatakan litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun supaya kamu Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka so seorang pun pemberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Quraisy sebelum Rasulullah belum datang pemberi peringatan. Tapi dengan hadis Rasulullah SAW, orang yang belum datang pering, diberi peringatan, tapi mereka meninggal di atas kemusyrikan, sinar dalam api neraka dalam api neraka. Bila saja orang yang meninggal di atas kemusyrikan, sebelum mendengar Al-Quran, sebelum mendengar Rasulullah SAW, sebelum Anda memberi peringatan kepada mereka, dikatakan tidak diuzur kebodohan mereka tersebut, apa gerangan dengan orang-orang yang melakukan kemusyrikan, sedangkan dirinya mengaku Islam, mereka di setiap rumah mereka ada Al-Quran, ada terjemahannya, dan mereka mengaku sebagai orang yang mengerti tentang Islam. Mereka mendengar Islam ini, mereka hidup di tengah kaum muslimin, berarti orang semacam itu lebih tidak diterima lagi alasan kebodohannya. Karena kebodohannya bukan kebodohan seperti orang-orang Arab jahiliyah, tapi kebodohan orang sekarang ini adalah kebodohan yang diupayakan oleh diri mereka sendiri. Artinya apa? Kebodohan karena keberpalingan, yaitu bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu. I'rad. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun dan orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Jadi kebodohannya bukan karena tidak ada hujah, tapi karena keberpalingan daripada hujah. Buktinya apa? Urusan-urusan dunia yang pelik, yang susah, mereka ahli dalam hal tersebut. Mereka mahir, mereka ahli dalam tersebut. Kenapa dalam hal pokok tujuan hidup yaitu tauhid mereka tidak mengetahuinya? Berarti ketidaktahuannya bukan karena tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan kebodohan tersebut sebagai uzur dalam kemusyrikan. Kemudian dalam ijma-ijma para ulama juga seperti zaman uh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu orang uh, yang murtad ada yang mengikuti Musailamah Al-Kazzab. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan, "Wa minhum man sabata 'ala syahadataini, walakinnahu aqarra bi nubuwwati Musailamata, dhanna minhu annahu asyrakahu bin nubuwwah, annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika, fasaddaqahu katsirun minan nas." wa ma'a ajma'al ulama ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika. Lihat di sini. Orang-orang yang mengikuti Musailam al-Kadzab banyak yang tertipu oleh oleh dai palsu yang mengaku bahwa ini uh, bahwa Rasulullah memang telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Orang-orang tertipu sehingga mengikuti Musailamah al-Kazab dengan dugaan bahwa memang Rasulullah telah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Namun demikian ulama ijma bahwa mereka itu murtad walaupun bodoh akan hal itu. Seperti orang-orang yang melakukan kemusikan zaman sekarang, baik syirik kuburan mereka bodoh. Mereka tertipu oleh ulama-ulama su yang melegalkan kemusikan yang mereka lakukan. Sebagaimana orang-orang yang melakukan syirik hukum, mereka tertipu dengan ulama-ulama su yang menyesatkan, yang melegalkan apa yang dilakukan oleh Togut dan ansornya. Mereka tertipu. Tapi kalau mereka melakukan kemusyrikan tidak diuzur. Kenapa? Nas Al Quran, hadis, ijma ulama mengatakan orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena kebodohan, mereka adalah orang-orang murtad, tidak diterima alasan ketidaktahuannya. Barakallahu li Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengudur orang-orang yang melakukan kemusyrikan karena ketidaktahuan, maka ini mendorong kita untuk selalu mengkaji permasalahan-permasalahan tauhid yang harus dipentingkan. Makanya dalam asar-asar yang sering kita dengar, orang-orang terdahulu para salaf mereka belajar iman, tauhid sebelum belajar Al-Qur'an. Sering kita dengar dalam kajian-kajian subuh bahwa belajar iman para sahabat mereka mempelajari iman sebelum belajar Al-Qur'an. Iman di sejarah tauhid. Mempelajari iman, belajar tauhid sebelum belajar Al-Quran. Kenapa? Kalau orang belajar tauhid, dia mengamalkannya. Andai kata dia tidak bisa baca Al-Quran juga, insya Allah selamat. Tapi kalau orang mahir Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, tapi dia melakukan kemusikan, tidak paham masalah tauhid, jatuh dalam kemusikan, maka apa yang dia hafal tidak bermanfaat. Makanya para salaf bukan termasuk fikih mereka, bukan termasuk dakwah mereka mendahulukan hal-hal yang cabang terus meninggalkan hal yang pokok itu tauhid. Karena tauhid adalah rasul amri, pokok segala urusan. Pokok segala urusan. Kalau tidak e, urusan tidak ada kepalanya, urusan tersebut tidak dianggap. Makanya tauhid harus dipentingkan karena dalam Al-Qur'an dakwah para nabi adalah tauhid. Permasalahan tauhid harus kita pahami benar supaya kita tidak terjerumus ke dalam kemusikan ataupun kepada pemahaman-pemahaman yang sesat, yang menyimpang, yang dengan pemahaman tersebut akhirnya kita tidak bisa membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir.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 المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظهم اللهم احفظ وانصرهم اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وبسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليكم السلام الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله